Sinatu wala nawu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni. Ya'lamu ma baina aydihim wa min 'ilmihi illa bima syaa'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardu wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Allahu tawi Allah. Utai kang aran Allah, utai kang diceluk Allah. Iku la ilaha illallah. Iku ora ana sesembahan kang wujud iku maujud, ora ana sesembahan kang hak iku maujud. Illahu kecuali Allah. Al Hayyul Qayyum, Al Hayyu ingkang urip, kita ingkang bersifatan kan sifat-sifat kamalat. Al Hayyu ingkang urip. Al Qayyum ingkang ngatur makhluk atau engkang berdiri sebagai pengatur makhluk. Mana nih al hayu ad-daimu engkang ada abadi, ada daimul baqoi engkang engkang berkeabadian. Ada daimul baqoi engkang berkeabadian baqoi. Jangan ya. Nah, lagi singgung dulu masalah ada ad-daimul baqoi ngaten. Ya, Jadi yang menjadi masalah di sini dan wahabi termasuk beberapa ulama sedunia. Ahli sunnah itu dipaksa untuk mengikuti istilah awam karena ya kadung-kadung awam maksudnya Terus itu sebagai ahli Quran biamba itu kadang ya keberatan istilah istilah anyar tapi sudah malu kemudian Kalau dari lingkungan ini nangis sampai sampai nanti kiamat itu ya, Terus ngeten istilah di Quran itu kadang tidak populer. Tidak populernya kadang orang hafal Quran itu ramah Sehingga dia tidak punya nyali untuk mempopulerkan istilah itu. Nomor dua, istilah itu menjadi asing karena tidak ada yang mempopulerkan. Paham maksudnya? Jadi misalnya kita lebih kenal sifat bakok dibanding sifat akhir. Lebih kenal sifat hitam dibanding sifat awal. Jadi makanya Wahabi kalau meritik kita, kenapa orang Wahabi mudah diterima di Arab Saudi, di Medina? Karena orang Wahabi pinter darahnya kampanye. Kalau ada ya ahli Baru istilah yang lain-lain. Orang Jawa istilah Allah ya awali diganti ya kodimu. Allah nggak istilah ya akhiru diganti ya bakau. Sehingga ya terus tahu tuh, wali sunnah itu diprovokasi. Bahwa mereka bid'ah karena menciptakan istilah yang nggak diistilahkan Al-Quran. Hmm. Quran kan wal awalu wal akhiru wal bayi wal Tapi awalu kan lebih populer sifat idam tuh. Kodim, ya kodim. Al-akhiru lebih populer sifat nafah Bakau. Hmm. Sehingga Imam sendiri itu ya kebingungan dia. Kebingungannya adalah lapat Quran yang ya awal itu sudah tidak ada penjelasan. Apalagi ya akhir. hidat yang paling akhir. hidat yang akhir. Kesannya itu kan Allah bisa berakhir. <laughs> Berarti kagum rafaham. Kagum rafaham malah kesannya Allah itu bisa berakhir. Daripada ono resiko ngetane Allah berakhir muni ya takok atau ya ya bagi hidat yang ada. Kesannya kan Allah tanpa Allah. Ya, tapi kan menjadi naif kan. Masuk pengiran salah istilah. <laughs> Padahal ada istilah misalnya Allah yang paling terakhir. Lo nak Allah yang paling terakhir kan berarti ono terus dong. Karena <laughs> lo lah nak tak jadi Allah tak. terakhir. misalnya ono wong terus mulai kafe, Gus yang terakhir. Makanya kan dia wujud tuh. <laughs> Karena kalau sentak jenis apa? Ya sehingga orang Wahabi itu gampang sekali provokasi itu oleh ahli sunnah. Itu gawe istilah yang orang-orang yang di kulon di kitab Wahabi asli karangannya Wahabi Abdul Aziz bin Bas Wahabi dengan kata Said Muhammad. Oh, nak ngarang meyakinkan. Jadi misalnya ini dia Mansur, nak tahlilan misalnya sampean yang Ini mungkin tahlilan di tidak ada. Ini nak wiridan kaji nasi. Kan ada hadis sokai. Orang yang sopan harus saya, sama saya ini ya sopan kina kuntuh hayan. Sebagaimana hina kuntu maikan. Jadi nak sopan be aku zaman urip kula zaman mati. mati. Sebagaimana zaman sugengi Nabi kita ora oleh sowan bengi-bengi untuk ganggu kanjeng Nabi. Wes kabudut ya ora oleh sowan apa? Itu dalile ya latar pau aswatakum fauqa sautin Ojo bengok-bengok ning pinggire Nabi. Jadi wong tahlilan gak anggap bengok-bengok ning pinggire Nabi. rame ini lho. Ganggu. Ora nah, semapung. Jadi, sehingga kenapa waktu itu mudah diterima? Itu dia oleh merokokasi sukses ya mereka wiridan. Mana Sampai repot. cara pandang begitu. Mengenai kalau nyuwun tentang jenengan jenengan bahwa istilahnya ulama itu istilah dasar. Memang kita ada harus iman, ya, tapi kita pakai karena memang belalah Quran yang turun dari Loh Mahfud. Memang kadang pakai istilah khas samawi, sehingga nggak nggak mudah disentuh oleh khas manusia. Dan ulama lah yang berhasil mengistilahkan Quran dengan khas manu, manusia. Sehingga misalnya dikatakan ya abadi itu kan lebih orang lebih bisa membayangkan keabadian Tuhan. Jadi bang dibahasakan ya akhir. Ya kodim, ya yang dulu, yang kawak, yang awal. Itu kalau dikatakan ya awal itu malah tidak paham. Makanya saya tadi maknani al-hayu zat yang sah disifati sifat aku. Kecilnya dan nggih Mansur sama tak warai ulama ketika Quran muni ya hayu wa tawakkal alal la ilah ya yamutu. Kesannya kan kalau kita muji seorang raja atau seorang presiden kan dia hebat, dia penemu ini, penemu itu. Paham tidak Nabi ya? Mau muji pangeran wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Mbok kowe tawakal beda sing urip Kesannya kan tidak ada hebatnya tuh. Urip itu kan Paham? Jadi kadang istilah Quran itu butuh satu perenungan kedua ketiga untuk ngaku itu hebat. Masa istilah kok bertawakalah pada zat sing alau hayi sing urip sing ramati layam itu. Nah, itu butuh penjelasan ulama. Kenapa sifat hayyun begitu hebat? Karena hakikat semua sifat wujud di dalam bakok, fatulah hawadisi, masuk kudroh, irodah, dan sebagainya. Tentu semua sifat-sifat kebesaran Tuhan, kayak kudroh ala kulli dan sebagainya bergantung keadaan yang disifati berstatus al-hayy al-hayy. Jadi kamar sifat al-hayy sebagai dasaran kelayakan semua sifat keagungan Allah. Makanya Nah di sini ini susahnya menjelaskan istilah asli Quran karena kadang istilah asli Quran secara lahir itu data. Paham kenapa? Data. Sehingga istilah Quran itu banyak melahirkan salah paham. Jadi mereka yang kepentingan tertentu. Makanya kayak Imam Jamah Syari itu ahli tafsir. Dia meyakini bahwa Jibril itu Abdul bin Muhammad. Kami meyakini Abdul bin Muhammad. Alasannya gampang sih. Mereka di Quran ano. Innahu laqawlu rasulin kari. Zi quwatin indagil arsi maki. Muto'in tamma amin. Nyifati Jibril. Quran itu gawanan Jibril. Itu rasulin amin. Zi quwatin. Sendiri kekuatan. Indagil arsi mati. Muto'in tamma. Yang alam langit ditunduk Jibril. Amin Innahu laqaul rasulil karim Iku watin arsy arsimakin mutoin sama Barang nyifati kaji Nabi mau wama hukum bimah diri Muhammad itu kurang edan. Jadi <laughs> gak wale. Nabi Muhammad disifati sederhana. <laughs> ini gak masalah nyimbol lo anak ngono Jibril Abdul bin Muhammad. Mereka sifati Jibril lebih seru. <laughs> Dari sifati Jibril lebih lebih seru. Ini sama tak duduk, istilah-istilah Quran. Ini ngerti. Lalu ada ahli sunnah gampang. Ahli sunnah carane mikir nganggo cangkem elek ngono ae dadi len. Lah iya, Jibril sing sipate seru ngono iku iku mau delegasi antarane Allah mbek Muhammad. Iya wae dekne mau delegasi mau utusan. Jadi sing lakon tetap Allah mbek Muhammad toh. Dewe iya Jibril statusnya pesuruh. Ya pesuruh seru ngono, pemenang sing dituju. Jadi kadang bantah-bantah yang nuruti cangkem elek ora ana. Wae sampeyan kadang cangkem elek kadang penting ya perkara itu. Lah iya kepiye bantar tak dari udin alasan yang meyakinkan. Bahwa li annahu ta'ala ya wasofa Jibril di sifatin aliyah. Ya, sifatnya kan seru kabel. Tapi Nabi butuh sifat bapak sohib hukum. Itu memang masalah. Jadi itu kali sifat al-hayu. Al-hayu itu sifat sing maknane urip. Maksudnya urip wah kesane Masa orang nyifati, dia mansur urip, kesafif urip, bahmun urip kan ilana mujinit, nyifati lagi mata-mata. Padahal sifat itu sifat dasar untuk kelayakan semua sifat keagungan. Karena bisa disifati alim, kodir, dan sebagainya bergantung zatnya itu hidup. Nah, sekarang kalau sifat keagungannya Allah, kudroy Allah itu abadi, berarti kehidupannya Allah itu ya kudu abadi. Nah, di sini ini maksudnya terus nasro ada imul bako. Maknanya hayun itu ada imul bako. Yang abadi kebakoane. Mereka nak sifat kudroy Allah abadi, kudu sifat hayati abadi. Sekali dia meninggal kan gak dido kudroy. nah ilmu Allah Ta'ala abadi, hayatnya kudu abadi. Sekali meninggal kan gak dido. Abadi. Nah, gak dido. Paham? Makanya al-hayu disafati ada imul. Itu benar. Logikanya ulama, itu cara berpikir ulama. Urut-urutan. Tapi intinya memang Suyuti harus kesulitan deh. Mentransfer bahasa Quran ke bahasa manusia sudah kesulitan. Ya karena ya itu tadi orang harus terjustifikasi bahasa-bahasa ulama wujud hitam. Nah, ini dia nggak asmaul husna sing ana yang Quran malah rapuh populer, malah sing ning wiridan-wiridan malah populer. Nah, Dadi kotori kon berdina, malah mandi tiba nganggu istilah nopo, Quran. Seru, seru sing ulama-ulama. Al-Qayyumu dat kang ateh ngature, to kang ngatur. Ailung mubali wuti kesenggang teman-teman di sini kami dalam ngatur kita ciri kalau kelawan ngatur peng, eh, kelawan ngatur makhluk apa. Lata kuduru ora mekenani bu ing Allah, atau orang ngalap bu ing Allah apa sinatu, apa rosong ngantuk. Mau asun dikasih rosong ngantuk. Walau namun ora tuh. Allah ora mungkin tersentuh oleh rasa ngantuk, ya ora tersentuh oleh itu. Lalu tetap di Allah mau di Allah itu sama wajib yang dalam tiro piro langit wa malam apa itu arti kang dalam. Mulai niku kula saiki lagi sakit. Kena apa dunia ada lagi, termasuk sakwise dunia iki ra ono. Itu sebenarnya ono swarga neraka yang disifati abadi, ya lewat diabadi Allah kula saiki lagi sakit. kalau mau dunia iku mau rakyat, ikut rakyat orang ketara nek Allah njek Mane wafi kulli syai'in ayatun yadullu ala annahu wahid. Jadi jadi gamane ngene lho Mansur. Aku saiki nak ndelok suket, ndelok suket, utawa ndelok kewan-kewan sing ra penting wis cilik di sore suket wis ra penting. Wah, sakter nek Allah panjenengan. Jadi selama ini sing jadi hijab itu kan aklunas. lunas. Misalnya kayak aku kepengen duit kerja, kepengen duit utang, utang jalan uang, utang apa beberapa istilah Kesannya manusia itu bisa menjaga kehidupannya lewat ikhtiar. Iya. Lewat ikhtiar. Juga lewat ikhtiar ini pula yang membunuh manusia dari iman, dari hijab. Itu Allah penting. Sehingga lahir partai komunis. Tuhan tidak meninggal. Mereka bisa menentukan kehendaknya hmm. sendiri. Sehingga orang komunis yang terkenal orang Allah. God is dead. Jadi bahwa Tuhan itu tidak apa hmm. meninggal. Tapi sampai nak suket yang benda mati dan beberapa barang ra penting. Dan ini ternyata wae tumbuh ya tumbuh. Mereka punya sirkulasi terus menerus. Dan itu mereka tentu tidak punya ikhtiar sendiri karena beda mati. Beda apa? Beda mati. Sehingga untuk dia ikhtiar bisa hidup, wae mati ya mati itu butuh tentuan zat lain atau faktor lah. Nah, kalau manusia karena merasa punya ikhtiar kan merasa itu yang sendiri. Nah, di sini ini dirinya lah kalau sama wajib lagi aktor min Makanya Tuhan tuh dalam masalah sujud itu manusia paling terbelakang. Karena manusia justru kena hijab akal. Ini begini ayat alam taro an wa yasjudulahu man fis samawati wa fil ardi wa syamsu wal komaru wa nujumu wal jibalu wal sajaru wal dawabu lagi wa katsirun minan paling gurih. Jadi barwa syamsu wal komaru wal nujumu wal jibalu wal sajaru wal dawabu lagi wa katsirun. Jadi sang gurih sapi <laughs> Guru sebut paling Karena wakasiran satu alis azab tenan. Azab di sini kan maksudnya karena ada sujud kan. Maksudnya dalam konteks ini kan dan banyak mereka layak mendapat azab karena ada su sujud. Kenapa? Karena manusia justru dengan akalnya itu tidak kelihatan diatur Tuhan itu. Paham ya? Maksudnya manusia dengan akalnya itu merasa tidak diatur Tuhan itu. Merasa menentukan ikhtiarnya sendiri. Nane ning Quran ana wa min ayati manamukum bil laili wan nah, termasuk ayat Allah kuwi itu. Nane perdebatan ahli sunnah wal jamaah kan. Nak menuso dari ahli Mu'tazilah kan. Itu aku pengen ngadep ya ngadep ben nunggu ya nunggu. Berarti aku nonton ikhtiarku dhewe. Dari ahli nah lalu itu rokok tangi karep besok. Sampai pas turu rate karep. Nanti pas suruh tangi lho karep besok wong kowe tadi apa? Karep. Tangis ya itu. Berarti kan ada sebagian perilaku umum sing ora mbok tentokno karepem. Nah, kesalahannya ahli sunnah sendiri maksudnya ahli sunnah yang goblok-goblok lagi itu kesalahannya nih cuman orang itu terlalu masuk ke inti perdebatan paham sih anak itu sebenarnya aku pengen iman di tombol pangeran itu tak aku uang tuh sampai masuk ke inti perdebatan karena perdebatan itu temanya menjebak. jadi mutazila mau baca contoh pengen ngatur ngatur kepengen lugu lugu lupa contoh ya inti bahwa manusia tidak nonton ikhtiar itu itu ada contoh yang lebih inti ras sekedar ngatur lebih lugu yaitu misalnya kafe artis tetap kepengen ayu kafe cawe itu mesti kepengen ayu dia tidak bisa menghalangi ketuaannya orang iso menghalangi keren keren mau manusia soal nonton ikhtiari itu uang ayu ayu terus rasa tua rasa undune loro paham ya? itu kan bukti bahwa manusia punya akwal punya satu pertumbuhan dirinya sendiri yang di luar kendali kendalinya. Nyatanya artis-artis tertua, jadi singa ngayu saya enggak, cuman tertuntunnya karek lo. Kalau manusia menentukan ikhtiarnya sendiri, tentu canom yang nom terus terus karena ikhtiar mereka, irodah mereka kan begitu gitu. Paham ya? Irodah mereka kan kan begitu. Nanti kalau anak ngenyek uang kaitan tanah kan, kalau lagi gak ada wadil hukum mantung fina itu. Nah, cari Quran. Nah, panjang kue nonton ikhtiar pas mata keluar keluar kau nyawam balik. <laughs> Kalau lain itu nggak pasti ini udah tarik Jadi, jadi kan apa dan nonton ikhtiaran sih nyaman kalian. Ya, memang kita ini emang kenapa orang-orang Quran itu banyak yang nggak ngalim. Sebetulnya lah yang mendidik kita untuk tidak terjebak contoh ngadep belunggu. Quran nyontokno sing luwih seru. Kalian nak nonton ikhtiaran dhewe kata mati nyawam jebuk lah. Jadi Quran luwih contoh sing luwih seru. Mana mungkin beleli. Mana. Tapi contoh sing sangka Quran ini hilang karena kita kadang terjebak nih perdebatan yang diciptakan lah Jadi contohnya ngate kabeh lugu gitu. Di mana manusia punya ikhtiar karena contohnya ngate kabeh. Tapi coba ketika nyawa hilang, misalnya contohnya lah aku kok mati, padahal karpun ra mati. Aku kok tuwa bojomu kok elek, padahal karpun hari ya terus. Pusing deh nak contohnya. <laughs> Ini pentingnya kita pakai tema yang diciptakan Quran atau yang dibahas Quran. Karena tema itu lebih efektif. Lebih tidak menjebak mencegah. Tapi nak contoh neng ngadeg mbek lunggo, memang katanya kan manusia punya ikhtiar kan? Paham? Malah ini jilam, mau nyontok nomor soal ikhtiar, kalau kuat, kalau iya mereka kan, ya saya contoh dekat tua, tasyuyuh <laughs> gitu. Kalau mau ya tentu ya, itu makan itu pentingnya apa? Ya pentingnya ngaji gitu, dan sampean punya perbandingan-perbandingan. ini Quran aku itu varian. Nah, Tujuannya varian itu tadi. Ini ada orang jadi ahli sunnah yang faktor sek ya pirang Di zaman masyari ulama alim mutaji. Dia ini dibujuk itu ahli sunnah. Ini itu ya kurang ajar Barang berarti ini, sing lanang semua puas. Enak mas, ya enak. Gak kebenar, mas. Ya kepengen tapi serah kuat. Jadi iso nonton ikhtiar udah. <laughs> enak, ya enak. Ya itu kisah nyata. Enak, ya enak. Ya enak. Ya udah <laughs> Jare ya, wong iso nentang apa? Jare wong. Iya no, eh dadi oh, no, wong dadi ahli sunnah perkara kelon nek baleni ra iso. <laughs> Ya sudah begitu. Jadi, jadi kita sekarang itu sudah kesulitan pakai istilah asli Quran. Oh, kemana kau yang terang nol satu pusian yang lagi lagi wujud kita kok kok lafatul ya wasisin. Boleh ya awalu ya akhir asing. Bahkan yang telinga ahli sunnah itu asing. Irisan ya awalu Ya. Padahal itu istilah Quran. Dan Wahabi, maki-maki ahli sunnah, menangan dan mereka dianggap lihatlah ahli sunnah itu. Senengannya nggak gue istilah kiai tuh, gitu. Gak gelem istilah Quran. <laughs> Pinter, kalau provokasi. Tidak ada ahli sunnah oleh Rasul. Ini Nabi dari ya, sehari istirahat. Ramai di tahlilan. <laughs> Ya, lah, Itu pentingnya hujah. Jadi satu argumentasi ilmiah itu karena pinter-pinteran provokator. <coughs> salah pinter provokasi ini, yang ada tambah ono sakit hati nanti jauh ina minal bayani lah sih. Penjelasan dari si, dari si ngapik, dari elek, elek, dari Oh, jadi itu orang-orang rumah, rumah luruh. sing sing seneng wae nang dulu mung tok apa nang dulu mung dulu ate <laughs> ra tenan nerantar si tok ae lah menan nerantar roh <laughs> ora ono bare kuwi tok delok sisi nerantar ngene paham e? iki tok sisi nulung si tok ae apa menan nulung wong loro loro apa terus tapi nek sisi tok nerantar mung si tok wae elek pemenan nerantar wong Wih, apa yang ngono maksudnya? sandri santri raka, kan? Nyonya santri kita, kan? Apa yang ngono? Ya kalau bareng, ini kurang bareng. Jadi perdebatan itu karek tema yang diangkat di opo. Jadi gua agak itu ditenani yang nominal bayar itu tapi keren. Itu penjelasannya mesti dari situ. wanita itu jadi nasi senang wong sibuk. Jadi nggak senang wong kita. Wong merengut dari situ senang. Pemikir serius. Rasanya dia merengut. Tapi ada istilah lain. Ya? Untuk raroto dari sana wah gusel manis. <laughs> Dari sini rasa oh untuk raroto. eh gini kalau <laughs> untuk raroto. Jadi dari sini yang mari mas. Hmm. Manis. Paham ya, terus sama itu seperti Jadi masalah sifatnya Allah Ta'ala itu menjadi kontroversi firqa, Karena semua ulama itu tetap akhirnya ngambil istilah ulama paham mas Mulai zaman Rasulullah Sugeng, terpaksa ngambil istilah awam. Karena memang Ya sudah, Quran itu terlalu kadang terlalu sulit disentuh aku bahasa manusia. Jadi misalnya, ya misalnya Quran istilahnya al hayyul Yang itu, batawakal al hayyul lagi layamu. Ya sudah. Sementara kita lebih lebih terbiasa dengan sifat-sifat keagungan. Ya di sini ini sama seperti betapa susahnya menjelaskan Subhanallah di asrofi abdi. Ketika Jibril disifati sifat-sifat keagungan, tadi Nabi dikatakan biab, biab. Tapi Nabi begitu bangga, justru Nabi begitu bangga hanya dengan diakui status. Hanya ulama harus menjelaskan. Kalau status abdi itu status tertinggi. Karena kalau Quran itu bilang di abdi itu misalnya uh, ya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah itu fadkhuli fi ibadi. Tadi fadkhuli jannah. Jadi status sebagai ibadah, sebagai abdi itu status tertinggi. Karena orang merasa seperti hambanya Allah, merasa ada siapa. Sebagai Mana Nabi Isa gedun. Gedunnya ini karena terlalu sempurna, malah untuk gelar berlebihan ruhuah wa kalimat. Karena gelarnya berlebihan, seakan-akan dia rivalitas Tuhan atau anaknya Tuhan. Sehingga meleset dari itu. Mana Nabi Isa kan dimaki-maki. Gitu. Dan itu boleh dakwah terlalu saksa. Jadi dakwah kok keliran biru sidik-sidik, itu malah aman. <laughs> Mari dari pengiran tuh bensinnya. Anta kultalina kita khuzuinu umya ilahi min Kau nak dewi tak mungkin dari dari pengiran. Kalau ya aan takut kalinat, takihuni wa umya ilah ini. Aan tak ono kau kue siro isa kul kalinat, takihuni umya ilah ini. Kau nak kue dewi tak mungkin dari pengiran. Tapi <laughs> bisa pengok pengok deh. Nah Nabi Muhammad aman deh, karena beliau sering menunjukkan arab syariah, Ketok mangan yang dalam, bahkan Nabi nate mangan pengarap dalam dan oleh lugu kok wong marung kopi ngeten ningkat saking kepingine ora kepen dalem pangeran jadi Nabi Muhammad tuh dia jadi nabi setelah Nabi Isa sing kepleset dan kemana ya makanya beliau jadi nabi berusaha nyetokno arah besar Nah, dengan demikian Nabi itu bangga mau darahnya Abdul. Ora seneng ngono gelar ruh wah wa kalimat wa seneng atuh. Mergo luwe aman nopo? Aman. Aman. Aman yaitu tadi terjaga basariahnya. Lan Nabi dia itu mesti dimulai kul nama ana basarum Aku manusa kaya aku. Ora ora sabi hukum sing mirip kuwe tapi mit hukum persis ku. nabi jadi nabi trauma bar nabi sinten iki? Trauma bar nabi kedrajat di pangeran. Iku kekhususan Khusus sempurna ora di masalah Terus Muhammad orang arah darah ini. Darah ini pengiran tanah pengiran. Ini pasar ya gelem. bantah di tetangga ini pula Jadi justru nabi sih di masalah sosial. Kalau oh, kita sampai mati ya duta. Ini anu mati akhirnya mati duta. Kalau nabi pas kabudut. Bukan karena nabi pas kabudut itu baju rompi ini udah nemu Yahudi. jika no pergo nabi gue tuku gantung. Jadi Nabi. Itu nganti kan Nabi apa? Jadi itu via Rasulullah wa intahu rahnun. Paham? Jadi yang ada terjadi tiru di sertifikat. Tapi pinter. Mereka tiru itu. Nabi itu keluarganya gaji ganjil. Nabi itu utang ganjil. Ya itu. Aku ora gelem Rono jaminan, Mas. Dari kanjeng Nabi. Aku aminun bisa. Nek cara orang Islam aku ya usul. Ari tiga jam nih, sama anak ngaji ngaji fakir kita pun resmi. Terus dari dalilnya ngaji nabi tahu gak ada baju rong. Tapi dengan segala ketidaksempurnaan Nabi dalam ekonomi, dalam manajemen, lumayan berarti dijarah. Justru itu yang mengawal Nabi itu Abdullah wa Rasul. Kalau ini Abdullah wa Rasul. Itu statusnya Nabi Mu'ab Abdullah. Dan status Abdul ini yang menjaga Nabi para pengira. Kesarat taibat kulijan nanti itu Ya aja ya, Tuhan nafsu mutmainna irji ila rabbika radiyatan artinya fatuli si ibadi. Kamu harus berstatus ibadi juga ya fatuli. Karena Paham ya? Ini mulanya pengiran nak sekali muni Abdullah itu luar biasa. Kata kunci. Nah ini lagi di asronobo. Ya. Nah, ketika Nabi Sulaiman jadi Rasul itu dia kecewa. Sampai Rabbi Habibul kan lain beri hasil. Aku jadi Nabi Bek Rasul lorok kabeh. Ini ketika malaikat turun dan tidak pernah turun mulai langit diciptakan sampai hari itu. Diutus pangeran khusus ke nakoi Muhammad. Anik al Muhammad Taro malikan nabiyan an dan nabiyan. Malaikat Jibril awo, Nike Isarat nabi tawadu irab kita. Faktaro ayakuna abdan nabiyan. Kue mas sing tawadu. Kue milih abdan apa? Nabiyan. Oke sampai malikar rasulah. Karena kabeh ngalim senang urip soal soal pangeran kadang itu fasilitas kayak pangeran ini jadi mau nabi kayak nabi Sulaiman itu paling ayam pikirannya uang. kanggo nih ayam bocor saya ujungnya apa itu ya tapi dengan nabi itu jari-jari bujune kadang juta kadang nabi duit Ayamnya nabi kan krono tentang pangeran. Jadi mau nabi dari rojo tiap aja murah kerana pangeran. Tuh sih bangunnya bocor apa dunia akeh gak ah. Agar agar nabi misalnya Oh, kue nang sholat, nang dana ayam meleng pengen. Jenengan ayam mbah duit akeh bojo, ada rasa, aku kok ayam piye. Jadi tingkat kegagalan Sulaiman itu sebenarnya lebih tinggi. Karena dia akan dibanding-bandingkan kenabiannya dengan kerajaan. Kerajaan. Nah, Nabi Sulaiman trauma. Nairobi Habib mulka yang bagi hati. Mun kulo kapok. Kulo kapok jadi rasul, campur jadi roh. Mana ini, ini, kitab, ini di boleh jin, boleh macam-macam. Karena sitok-sitok jin tak kok. Kita tahu kawan Sulaiman apa? Ternyata. Prosedur syariat tau orang. Nabi Sulaiman sebenarnya suarganya bareng aku sampai. Kamu mati di suarga, tapi ada dua kan. Karena aku nabi Sulaiman. Jangan nabi orang suarga. Kedunya hisap, haram itu hisap. Dunia ini tetap diaudit. Hmm. Dunia nak halal dihisab, nak haram disik. Dan nabi dunia ini Sulaiman ya halal tapi tapi sange ngaji tetap diaudit. <laughs> Wah, aku tuh nabi nabi yang sing swarga udah juga di dunia, kemudian Nabi Muhammad wah lancar. <laughs> Ini dia audit itu dunia ini kakek. Kenalan ke Sulaiman. Oh, puang juga bareng. <laughs> Dari kanca aku sekarang. Oh, Nabi Sulaiman tuh curang ketan kok sumben. Kalau nggak mana murid tak belum ketan. Paham dari zaman ben ngerti. Jadi awal-awal contoh istilah Quran memang susah ya. Karena ya kita kita kadang kenal Tuhan itu lebih mudah dengan istilah manu, manusia. Tetap nyaman deh. Ya kodim, ya bafi, ya, ya sudah begitu. Karena gue nurut yang pinter-pinter di Mansur Wahid ya, orang apa? Yang pinter-pinter ngomong nah, ora berber. Sifatnya pangeran di sini jadi salah mah. Allah itu beda dengan makhluk. Jadi kan harus niati kan niatnya kan tak ben Allah ra kembar makhluk. makhluk. Dari ulama sing minta ngecek keliru, lah pas Dewi An beda <laughs> beda sapa. Pas Dewi An rombel apa beda mek sapa. Mana ulama nak Mukhola <laughs> iya, mukhalafatul lil ghairi. Ora dilawati. Lah mampu dulu khawatir sih kok terus nopo kok iya lah nyari khawatir. Lha iku al adam nopo? Al adam zaman sing rungono paham Mana ulama sing nak suatu mukhalafatul lil ghairi. Ora lil khawatir tapi nopo? Kalau nak lihat awak TV kan bedanya Allah dengan makhluk yang misalnya tuh. Ini kan orang lebu hari ini. Lahu maafis sama kan. Lahu tetap kau tiap mau tiap puas bisa mawat tiga indah gura gura langit mama lano puas jelas tiga indah. Milkan apa ane kerajaan ane wasal tentang wa abid dan dan Mangka, man te kan. sopo dari man ala di kuman ela akhata di serono fikir sopo yang sonya pati sopo man intau yang bersana Allah. Ila fi'idnihi kecuali di izina Allah lagu mare man fiha yang dalam safa Tidak ada syafaat kecuali untuk izina Allah. Tidak alam kersa sopo Allah ala ma yang opo yang bena antara ne antarane masuk makhluk ayil kholki. Wamalan opo yang kan kang sakwise masuk Ini oleh nafsir imam suyuti. Maknanya barang min amri dunia. Jadi aidiin min amri dunia Wa makhlfahu min amri akhir. Akhirat. Min amri dunia sing urusan dunia wal akhirat lan urusan akhirat. Wala yuhituna nalan ora iso padha ngliputi sapa para makhluk bisain lan apa wae min ilmihi tangi ilmu Allah taala. Ela ya lamuna bisa orang ngerti sapa makhluk sean yang perkara min maklumati kang pira-pira barang sing diparsani Allah. Ila bima kecuali lan perkara sak kang ngersakno sapa wa ing Ayu lima humpi, enya tong maringi ayu lima atau ayu al lima, pokoknya sok Ento ngeringi weruh sapa Allah hum ing para makhluk bihi lanma minha sangking maklumat. Diibari rusuli itu lawan oleh ngedai kabar para rusul. Mereka itu tidak akan tahu ilmunya Allah kecuali sekadar Allah memberi. Wasia agung atau wasia ngeliputi apa kursi kursi ini Allah wasi ing berapa langit balas dalam Nah ini kalau nah ini pas saya dikit masa Jadi bahasa manusia itu iya wae bahasa sing terlambat. Tapi terlambat sing dadekno kita iku maknani bahasa itu. Paham ya anak ya Bahasa manusia kan terlambat, tapi dadekno kita membahasakan iku gue maknani bahasane pengen. Jadi misalnya ngeten. Sedurunge manusa gawe kursi. Sedurunge manusa gawe kursi iku Allah taala wis bertahta ning kursi. Sehingga ketika Allah Ta'ala ngendikan kursi, bayangannya wong ya kursi kok sing dilungguhi. Wong, ngoten. Jadi kelemahan sistem manusia kan gitu. Manusia itu selalu punya bahasa yang terlambat dari yang semes semestinya. Jadi kamarnya ini adalah masih contoh ilmu kedokteran paling gampang. Manusia itu pijak, itu bayangan manusia kuno. Mergo retinane itu coplok. Utawa sing terkait retina mata itu rusak. Padahal Allah piyambak pirsa untuk tidak tahu misalnya sistem darahnya rusak atau dia drop. Ternyata betul. Manusia retina ini jubuk yang mari pijak ketika darahnya dia itu terkontaminasi atau kurang jati opo ini shock juga gak roh jadi untuk tidak roh orang yang darah tingginya klimat kan punya pengaruh apa kebu kebutaan itu juga yang pakar saraf otak kalau saraf otak tertentu kalau pedas itu punya akibat kebu nah bahasa manusia itu roh itu sausi beberapa ratus tahun di mana dikaji ternyata untuk mata normal itu butuh saraf yang terkait otak Paham? Terkait sistem darah dan Sama. Ketika Allah Ta'ala ngendikan kursi, sistem kursi itu meliputi langit dan bumi. Jadi kursi ini pengiran meliputi langit dan bumi. Kursi ini pengiran lebih gede dibanding langit tapi sepi. Jadi istilah kursi zaman Allah Ta'ala ngendikan maksudnya kursi itu adalah sesuatu yang besar yang tidak terkait tempat duduk tahu-tahu kita no kursi dengan kursi yang hmm. asumsi yang yang sekat. Nah di sini ini terus terjadi keterputusan antara bahasa Allah dan bahasa manusia. Malah terus jadi firqah macam-macam. Kemudian gak sambung. Dari awal orang orang Dan lalu ini perlu ngaji pentingnya ngeten. Terus, oh ya sudah kalau begitu kan repot. Mulai awal-awal takok, Zaujun itu nih Quran. Malah nih Zaujun itu pasangan. Nih Quran orang bahasa Zaujah. Hmm. Ya, bahasa nih bahasa apa? Iya. Zaujah. Malah nih asa intolakokun ayub ayudilahu azwajan. Azwajan jam uzaujin. Mereka nak sangka mufrad Zaujah. Bahasa jama'i Zaujatun. Paham ya? Zaujah itu jama'i Zaujatun. Tapi nak Zaujun jama'i az. An-Nabiyu Allah bil mu'minina namin anfusih. Wa azwajuh. Jadi Quran orang kenal bahasa Zaujah maknanya jauh zaujin itu pasangan, terus napa? Pasangan. Nah, ngomong lanang maknanya wedok, nah ngomong wedok maknane Tapi tahu-tahu baca peti baca kita zaujin bojo lanang, zaujatun bojo. Nah, sekarang saya bisa apa? Kabeh wong mlebu swarga untuk pasangan. Ini sini. Waduh, waduh, waduh. Tadi kan dari bapak belum saling bapak. Kan Ayo sama-sama. Di sini apa namanya sih? Di sini beliau. Sampai Paham Hanafi Ketika pangeran terangno, wong sing suwargo itu duwe jatuh. Tahu-tahu lama nabi jauh jatuh. Sehingga bayangannya nak wong lanang kok widadari. Tapi wong wedok sing soleh, tapi kan entuk apa ya? <laughs> Padahal Quran menjamin untuk pasangan. <laughs> Ini contoh keterputusan dah. Wah, bagaimana tadi? Jadi Quran siapa mau? Ya sudah, pokoknya uh, Uang-uang nih gue warga untuk pasangan itu suci-suci. Ya pasangan itu karek sampai nyasir nona sing lanang untuk pasangan itu itu untuk Tapi karena kita nganggep kita ini superior, karena rata-rata ulama itu lanang, jadi bayangan warga untuk dari. Trauma itu ya di elek, ada apa wayah masalah, Semua nggak jaran untuk bentuk dari sepuluh orang pulau, semeneng nggak swarga gerbong dicoba tani, kan anak itu untuk dari pirang, pirang-pirang. Sebenarnya dia nulis aja nih dunia pelayu rawani, warga biran-biran. Tapi masalahnya kan terus ono saya itu Joko gerakan feminisme, paham ya Nabi? Wah Tuhan tuh udah ada. Kalau orang solihah masuk surga, apa untuk gitu dorong? Nah sebetulnya itu masalah bahasa dari awal ada keterputusan apa? Bahasa. Karena ketika Quran yang lama, manusia belum punya bahasa. Tahu-tahu manusia menciptakan bahasanya sendiri dan itu tidak bisa menyentuh bahasanya Tuhan Subhanahu Allah. Mulanya misalnya sama darah ini, uang nak nenggoni Mekah itu parah ke Allah. Itu Mekah satu itu. Dan lalu pertanyaannya, pengiran saya nama Tuhan lu pasti mau wajib. Pengiran ada di mana? Dan sekarang pun dekat dengan Tuhan. Masuk ke radius Tuhan dihalang-halangi oleh Ka'bah Mekah, oleh Medina. Orang ilmu hakikat kan masalah. Ingat jalan itu dulu, apa kamu tidak haji ke Betul? Tidak Aku haji nang hatiku deh. Tapi Pak Gairu, Pak Gairu, itu kiblatul muslimin. Nah hatiku tua jadi mana? Maksudnya orang-orang sufi dulu itu bukan menggugurkan ibadah haji enggak. Dia itu ingin mengembalikan istilahnya Allah ke yang asli lagi. Yaitu wanah akrobilai nyekabli baik. Tapi kan kamu nggak mungkin nggak pakai istilah manusia, misalnya masjid Betuwo, Ka'bah Betuwo. Kamu kan nggak mungkin nggak pakai istilah saya. Misalnya kata, itu Masjid, itu. Tapi kamu juga jangan membunuh ilmu hakikat. Pak nama tua lu fasa mewajib yang dua ya, para pangeran. Wana nu akrobu ilahi min hablil. Wari. Nah, kalau kalau semua manusia itu akrobu ilawa min hablil wari, lalu kan nggak bisa dipisahkan oleh geografis ini masjid ini Ka'bah ini Mekah kan sama semua kan? Apa ini? Ya? Nah di sini ini pentingnya ngaji ilmu hakikat dan musyariat. Memang ya sudah istilah-istilah yang di Quran karena begini itu ulama menjelaskan. Kadang muni hakikat, syariat, itu terus waktu ulama bingung jelasnya. Kok ngadepi wong sing mau apa macam-macam. Paham ya? Ini kalau ngaji dengan. Ya sudah, itu disebut wala yuhidu nabi se'imin ilmihi illa bimasya. Bahwa ilmunya Allah Ta'ala tidak bisa disentuh kecuali sekadar yang Allah menghendaki. Kalau Allah tidak tidak menghendaki kadar itu, kamu ya tidak akan tahu. Meskipun ya halnya sama. Malah ana wong sing kagum mbek kanjeng Nabi malah kagum mbek amar ma'ruf ya nahi mungkar. Ana sing kagum mbek Nabi Basariah. Ya. Banyak ulama yang mengkagumi Nabi karena Nabi manusia. Jadi sehingga dia ngarang mati-matian contoh bujoni Nabi, kira turune Nabi masalah ini malah tidak. Ketika kesuksesan Nabi mereka misalnya Cung, kok mampu kok kawekno bareng, yo pasaran pangeran aku Pada ketika ra dikawekno kembang anak itu bagus malah lawan apa tenan. Rong desa-desa protes, ya Rasulullah keluar sarane jenengan kok korban kula orang wah. Aku nak ngomong urusan dunia ku cinta. Nah, urusan dunia pinter gue. <laughs> Terkena antum alam umuri. Jadi iya. itu banyak ulama yang musim-musim Nabi wani kontroversi itu. Isbat Nabi Muhammad, orang pun jadi pangeran. <laughs> Orang pun Nabi Isa, foto eh, berlebihan malah akhirnya dianggap anaknya. Eh. Oh, Nabi Isa egois. <laughs> Jadi malah Lo tenang di Mansur, coba ya. Kalau ada kiai terlalu khusyuk, terlalu sempurna. Itu cara aku malah fitnah. Karena nanti masyarakat berkeyakinan kiai tenan yaudah ini. Sehingga masyarakat tidak akan mengkiaikan kiai lain atau selamatnya beliau tidak ada orang dikiaikan. Padahal agama ini harus jalan ter terus. Justru nak kira sempurna kan masyarakat tidak terlalu anggap dia sentral kan. Mati gue orang tinggi. <laughs> Dengan kultus yang fokus kan agama kan nggak jalan kan. Karena nanti mati nggak ada yang dikia. Ya, ya. Karena orang Arab khusus tenan, tapi tak perhitung no. Nah ini kasih amati di kayak kan orang ini waktu. Walau Kalimantan dengan aku besok orang ada. Mau kamu jatuh mau orang teko teko mau teko lima menit sebelum. Aku dino. Eh, Bukan salam Aku ya kepengen juga, rapen marat pokoknya. Tidak boleh begini. Aku wong alim ben ngaji, aku nggak tukang tukang malah orang ngaji bener. Tapi pun ngoten. Jadi memang masalah gimana. Jadi ini kalau kalau cerita Karena macam mau sih, bukan ngaji aja, mau apa sih? Kok aku aku nih ambek konsoliki. Oh main sama konsoliki. Kok kenapa? Hmm. Sini sini. Makanya ketika ada satu kafir niku la yang bagi di dan ayat tasud ayat tasud dari bisa dinah ila anak atau wah ilmat ulama wa hikmat aku kama wa kiasatal ulama itu di Indonesia tenang ya aku kayak ngidol anak bakal di pasuruan ngidol barwan aku rasa berani sempurna karena kalau ulama kayak saya itu ulama yang mewakili al-hujjatul balik ulama dan mengajarkan logika bertuhan jadi ada orang jadi wali lewat awal kobraniyah kayak Pak Hamid Pasuruan Barwan ada orang jadi wali lewat hujjah lewat al hujatul sehingga hujah harus berdoa untuk orang asli karena untuk menjaga hujah ilmiah kalau sering tak kau jauh mungkin sebab kenapa nabi itu istri mata kan kesan sekarang tuh poligami di mana mana kan masalah apalagi setelah justru dan kampanye anti nabo ya logikanya diwale wong itu jadi kaum lemah nolong wong sitok jadi apa ah. berarti nolong sitok lu apa nolong loro lu apa kalau ya lu ya asal nulung Tapi posisi terlantar ya bodoh. Terlantar orang sitok itu tuh orang Kan dia tanya anak UGM itu gini, gimana kita apa? Dia masuk apa Dia itu janggal terhadap konsep aman. Kalau ada perang orang Islam dan kafir, iki wedok-wedok kafir sing ikut perang. Ketika kalah kan jadi apa? Amat. Nah, amat kan oleh lima mata khusus di semua macam-macam. Bahkan tanpa akad kan amat kan. Kalau saya kan pelecehan seksual. <laughs> Ya mari cara ngomong saya kan malah nggak masuk akal. Ini bareng tak terang mau gitu. Ya tak terang. Perempuan itu dengan makna seks, makna pornografi itu kan di logika sampai. Karena logika sampean perempuan itu ya paha, ya payudara, ya apa. Yang sampean lupa perempuan itu punya logika juga urusan seks itu rahim. Jika perempuan sing masih sing hubungan intim mau nakal, maka dia akan mengakui rahim orang nakal. Dan populasi orang nakal akan terus meningkat. Tapi nak wong soleh, dora gelem ngumpuli amat, populasi kesalian akan habis. Perempuan di sisi rahim. Mm-hmm. Sehingga wong mm-hmm. nakal-nakal sing diragi wong soleh akan melahirkan populasi kesalian. Tapi wong nakal-nakal itu nak, untuk wong nakal dia ya akan memproduksi kenakalan. Karena akan menjadi populasi kenakalan. Makanya aku ini bangga untuk istilah Quran. Quran ada yang itu kadang Wataku nabi tanpa alu nabi Jadi kadang kita ngomong perempuan itu konotasinya tentang seksualnya. Wah, urusan pahalnya, urusan pahanya. Makanya saya punya kepentingan jadi ulama orang sonra atau vulgar. Kan memang harus diterangkan secara vulgar yang kayak gini. Tapi kalau dilihat rahimnya, makanya Nabi ini kan tanah kaku, tanah salu. Kalau kamu sudah berani ini kan harus tanah salu. cepat dia anak. Kak ini mubahin di umat. Lalu coba pihak nabi, nakal-nakal yang dindi merkosa, yang dindi jima uang saya naik di. Berarti populasi uang nakal kan cepet sekali, cepet. Bayangnya misalnya uang soleh rindang rinting dia anak rapati wani, kemana pak ayo? Berarti populasi uang soleh kan lambat. Sementara semua nunggu uang lajaran cewek ini cilik. anak produk bawah jembatan itu wiri-wiri semua wani murah-murah mobil. Lu kan makin takut. Lho ini cerita. Udah udah makin gue rapor. Sampai dia tuh panas bisa ngaji ya Gus Bang. Kok dia sadar. Kamu dulu tuh janggal ke Islam rusak amat Gus Tapi semenjak ngaji ini tidak janggal. Mak populasi dia kan peneliti juga anak jalan. Wah mak populasi kalau mengerti, sekarang mentola kan mikir-mikir. Jadi dekat-dekat sih. Ngawur-ngawur tapi gitu, Jadi Tuhan sendiri kadang istilahkan tidak nikah paham ya. Wataku hal lagi tak luna nabi.